Bismillah Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillah falamudillalah Wa may falah falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'd Alhamdulillah pada kesempatan petang ini Badal Maghrib malam Rabu 12 Januari 2021 bertepatan dengan 29 al Awal 1442 Hijriah maka di Ma'had Mukbil Al-Wadi'i kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan Ramadan. hadis-hadis yang sahih dalam fikih puasa Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-19. Yang mana di sesi ke-19 ini masih kita masuki dari bab ketiga fardhu Siam, keutamaan puasa yang mana kita masuk kepada Fadilah Al-Ashirah atau Taniyatu Asr, kira yang ke-12. Fadilah yang ke-12. Hmm? Lala adu baki. Bab yang keutamaan ke-13 tentang permasalahan keutamaan siam Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan, silakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan Hafizakumullah wa barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah fi kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan. Berkata penulis di dalam kitabnya kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang puasa Ramadan masih di bab keutamaan puasa dan kita masuk kepada fadilatu isnata asra. Fadilah keutamaan orang yang berpuasa yang ke-12. Disebutkan yakunu siyam hajizan lil adab an sahibihi fi qalbihi. Dari keutamaan orang yang melaksanakan puasa, maka amalan ini amalan puasa hajizan. Dia akan menjadi protector, dan akan menjadikan orang yang berpuasa di hari barzah ataupun di alam kuburnya terbebas dari azabil qabr. Maka ketahuilah ya ibadah Allah bahwa dari amalan-amalan dunia banyak yang berhubungan dengan alamul barzah sebelum di hari akhirat. Maka apa itu alamul barzah? Alamul barzah adalah alam yang menjadi penjeda antara dua alam, alam dunia dan alamul akhirat. Maknanya alamul akhirat di sini mulai dari hari kebangkitan, hari penghisaban, hari pembagian kita dan hari disuruh menyeberang asirat, kemudian kekal di neraka ataupun kekal di surga, maka inilah dari makna hari al-barzakh ataupun alam al barzakh. Dan ini diambil dari Al-Qur'an di dalam surat Ar-Rahman, bainahuma barzakhun la yabghiyan di antara kedua lautan yang luas itu ada barzakh yang saling menolak. Dan contoh kasusnya seperti kalau kita melihat bagaimana keadaan muara dari batang hari ini yang bertemu dengan laut baik di samudra India ataupun yang lainnya maka dia itu terjadi barzah. Wallahu alam di mana tempatnya yang jelas ada hajiz ada penjeda sehingga air laut yang mana dia lebih luas dan tenakan tekanannya lebih kuat jika tidak ada hadis penjeda ini ataupun pelapis ini maka akan masuk ke muara jelas karena tekanan dari ocean ataupun dari samudra lebih kuat dan lebih luas bisa menekan ke seluruh titik-titik dari mata air bahkan aliran sungai namun oleh Allah dijaga sehingga tekanan air di muara tidak masuk dari air asin kepada air tawar. Karena jika masuk air asin kepada air tawar akan hancur ekosistem kehidupan air tawar. Maka buaya air tawar akan mati. Ikan lele yang kalian pancing pun akan mati. Semua jadi asin. Orang-orang yang ingin meminum air sungai ataupun air-air tawar semuanya dimasak oleh air laut karena tekanan mereka lebih luas dan lebih kencang namun oleh Allah dijaga bainahuma barzakhun la yabghiyan tidak bertemu dijaga inilah makna barzakh dan alam barzakh maknanya alam yang menjadi penjeda antara alam dunia setelah dicabut ruh, selesai alam dunia. Namun, belum ada alamul akhirah. Kenapa? Karena di the doomsday, ataupun the end of the world, ataupun al-waqi'ah, ataupun hari kiamat, itu belum didatangkan. Maka, dia menunggu. Dalam kematian, dinamakan alamul barzakh. Maka keutamaan puasa yang telah kita lalui dari sekitar 11 keutamaan di antaranya keutamaan di hari akhirat bahwa dia wifayatun minan nar pencegah dari api neraka dan juga penyebab dukul ilal jannah dipanggil dari pintu rayan itu di hari akhirat kelak. Dan juga di dunia keutamaannya apa yang tadi pagi kita pelajari dia itu doa-doanya terkabul dan di dunia penghapus dosa-dosa dan juga lakulu fufami sa'imin atyab indallah min rihil misk bahwa mulut orang yang berpuasa harum baunya lebih dari wangi-wangian misk bahkan lebih dari Casablanca, Casanova, Diadora, Calvin Klein dan yang lainnya. Maka di sini ini keutamaan dunia. Dan tadi wiqayatun minan nar dan min asbab dukhulil jannah keutamaan akhirah. Begitupun di alamil barzakh. Maka puasa bisa memberikan faidah bagi pelakunya di alamil barzakh sebelum di hari kiamat kelak. Mana disinilah di, di hadis nomor 45 yakni di keutamaan ke-12 bahwa orang yang berpuasa akan dilindungi oleh amalan puasa dan Buka puasa saja dari adabil khamr. Hadis seperti ditulis oleh penulis di matan An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma' khaffani alaihim inna yuwalluna anhu fa in kana mu'minan kana aslam inda ra'si wa kana siyaman an yaminih wa kana az an shimalih Wa kana fi'lil khairat minas sadaqah wa arham wal ma'ruf wal ihsan ila nas inda rijlaihi. Maka kata Nabi, jika seseorang yang meninggal, maka di saat dia diturunkan ke langit maka setelah itu kembalilah orang-orang yang mengantarnya. Maka di saat kembali orang-orang yang mengantar bahwa orang ini dalam keadaan mendengar di saat orang-orang yang mengantarnya meninggalkannya. Fa'inkana mu'minan, jika dia orang yang beriman, maka di situ akan bergerak amal-amal soleh dia. Karena perlu diketahui barakallahu fikum, telah datang di dalam hadis manusia hidup di dunia, kemudian di saat diantarkan keliang lahatnya siapa yang mengikuti dan siapa yang setia setiap saat bersamanya di hadis yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar Inabna Adam idamata yatba'ahu thalath fayabqa ma'ahu wahid wa yarji'u ithnan maka seorang Bani Adam jika meninggal meninggalkan dari kehidupan dunianya maka dia akan diikuti oleh tiga perkara. Di saat diusung, di bawah liang lahat, diikuti tiga perkara. Pertama, ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Pertama adalah keluarganya. Maka keluarganya dari anak-anaknya, istrinya, kadang-kadang itu dan kebanyakan seperti itu, dan bapaknya, dan juga tetangganya, dan the old friend and the best friend, orang-orang yang paling kental persahabatannya akan menangisinya. Semuanya ahluhu datang. Dan maluhu dari harta-hartanya yang dibawa. Seperti pakai mobil, diantar jenazahnya, atau anak-anaknya pakai motor, mengantar jenazahnya, dari harta-hartanya, semuanya ikut. Dan yang terakhir, amaluh Amal baik dan amal buruk orang ini pun mengikutinya. Fayarji'u isnan wa yabqa ma'ahu wahid. Kembali dua dan satu yang tersisa. Siapa yang mau ditanya? Indah ya Rafiq. Yang tersisa siapa yang bersama dia? Hmm? Cacing. <laughs> Indah ya Hudayfa. Amaluhu. Amalnya. Lalu mana istrinya tercinta yang mengatakan kepada suaminya, Hei bang, I can't live without you. Aku tidak bisa, bisa hidup tanpa dirimu maka dia meninggalkan suaminya. Dan mana anak-anaknya yang mencintai bapaknya, semuanya tidak ada yang ingin tinggal bersamanya di kuburan. Akan meninggalkannya. Dan begitu pun harta-hartanya, mobil-mobil mewahnya, diantar dengan mobilnya Pajero, karena dia orang yang kaya, maka Pajero-nya tidak dimasukkan ke liang lahatnya. Dibawa pulang oleh anaknya. Lalu yang tersisa hanya amalnya. Maka kembali kepada permasalahan ini. Jika dia orang yang mukmin di dalam hadis disebutkan Fa'inkana mukminan karena asalah indah Maka bergeraklah amal-amal soleh membuat security system. Membuat sistem pengamanan kepada mayat ini. Karena asalah indah Duduklah sholat. Sholat lima waktu yang wajib. Dan sholat-sholat sunnah dari sholat malam, sholat duha, dan salat rawatib, qabliyah, ba'diyah menjadi security system di atas kepala. Tidak ada yang bisa menembus. Wa kana asyam an yamini. Dan puasa di bagian kanan, mulai dari kepala selesai eh, maka mulai dari telinga ke bawah, leher, bahu, kaki kanan, semuanya bagian kanan dilindungi oleh security system dari puasa. Dan begitu pun az-zakat an shimali. Zakat yang wajib seperti zakatul amwal, zakat mawasi, zakat hewan ternak dan zakat juga yang sunnah-sunnah masuk juga zakatul fitr yang wajib, zakat yang sunnah seperti sodakor, memberikan infak kepada tulabul ilm, pembangunan masjid dan sebagainya, maka akan berada di sebelah kiri yang membuat security system. Kemudian al-amal al-khairat. Perbuatan-perbuatan yang baik yang sunnah seperti keeping smile, bertemu dengan kaum muslimin dalam keadaan tersenyum, tertawa. Itu pun termasuk dari ibadah. Ataupun silatul arham, bersilaturahim, ataupun ziaratul marid, berziarahi orang yang sakit, ataupun menginfakkan makanan kepada tulabul ilm, ataupun apa saja yang merupakan kebaikan-kebaikan yang sunnah-sunnah membuat security system binary jelehi di antara kedua kakinya. Berarti sekarang security system di sini solid. Sangat kuat pertahanannya. Tidak bisa ditembus. Untuk apa amal-amal ini setelah bergegas orang-orang meninggalkannya sibuk mengatur security system untuk orang yang meninggal ini? Kenapa? mereka amal-amal soleh ini tidak ridho. Tuannya yang melaksanakan amal-amal tadi di diadab al qabr. Kemudian disebutkan fayuta min kibali rasihi fatakul as ma kibali madkhalun ma kibali madkhalun. Maka setelah itu datanglah adabul qabr. Maka adabul qabr ingin mengadab pertama dari arah kepala. Mengadab orang yang mukmin tadi yang melaksanakan amal soleh. Siapa pelindungnya di atas kepala? hendakum. Siapa pelindung di atas kepala? as Maka as akan mengatakan, Mati baru madkhulun. Mati baru madkhulun. Tidak ada tempat bagi kamu. Wahai adabul qabr untuk mengadab orang ini. Akhirnya adabul qabr berpindah kepada an ini ke arah bagian kanannya. Maka siapa di bagian kanan? Asyam inilah poin this the point now. Poin pendalilan kita. Keutamaan berpuasa, dia akan menjadi security system di bagian kanan. Maka ada qabr datang ke bagian kanan setelah diusir oleh asalah di bagian kepala, dikatakan oleh puasa Mati bagi madkhul, mati bagi madkhulun, mati bagi madkhulun. Tidak ada tempat bagi kamu untuk menghadap orang ini. Pergi dari sini. Maka kemudian disebutkan sumayukta an yasari. Akhirnya dia berpaling ke bagian kiri. Di bagian kiri ada siapa? Az-zakah. Maka amalan-amalan zakahnya akan mengusirnya dan mengatakan maki bali marqalun. Idhab min huna. Keluar dari sini. Pergi dari sini. Tidak bisa kau menghadap orang ini. Ini tanggung jawab saya untuk menjaga dari adabul qabr. Akhirnya adabul qabr pergi baina rijlaihi min kibali rijlaihi. Maka fi'lul khairat min as-sadaqah silatul arham wal ma'ruf wal ihsan ila nas faqul ma kibali madkhalun. Maka amalan-amalan kebaikan kepada tetangga, kepada anak, kepada istri-istrinya, kebaikan kepada murid-muridnya, kebaikan kepada gurunya, semua amal-amal kebaikan akan mengusirnya dan mengatakan mati balimat matkalum, Tidak ada tempat untuk mengadab orang ini dari arahku. Maka kesimpulannya ya ibadah Allah, orang ini diselamatkan dari ada al-qabr. Dari apa? dari keutamaan amal-amal soleh dan yang menjadi poin kita adalah dari amalan puasa. Maka ini poin pendalilan dan hadis ini barakallahu fikum dari keutamaan orang yang melaksanakan puasa, puasa itu akan melindungi orang yang melaksanakannya dari adabul qabr. Maka hadis ini datang dari sahabat Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari jalan Mu'tamir Ibn Sulaiman dan Al Bayhaqi di kitabnya Al I'tiqad dari jalan Abdul Wahab Ibnu Apa yang mana Abdul Wahab Ibnu Apa dan Sulaiman dan Mansur Ibn, Mu'tamir Ibnu Sulaiman keduanya meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah mahalu ada sanad ada sanad hasan sanad ini sanad yang hasan kenapa karena Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah dia saduk hasanul hadis. Maka hadis ini menjadi hadis yang hasan. Dan hadis ini telah disahkan oleh para ulama seperti Syekh Al Albani dan rahimnya Syekh kami Mukbil juga. Maka hadis ini hadis yang hasan dan hadis hasan bisa diamalkan seperti hadis sahih. Adapun ucapan di dalam hadis wa kana siyam an yaminihi bahwa siam itu dijadikan pelindung di sebelah kanan summa yukta an yaminihi fayaqul ma fi bali kemudian datang adabul qabr ingin mengadabnya dan puasa akan melarai adabul qabr dan mengatakan maki bali maka ini menjadi pendalilan di bab keutamaan puasa, terutama puasa akan menjadi security bagi orang yang berpuasa di alamul khabr ataupun di alamil barzah dari adabul khabr. Dan di sini juga menjadi pendalilan bahwa amal as-salihah seperti puasa, membayar zakat, dan juga sholat yang ada di atas dan yang diantara kedua kaki di bawah dari fi'lul khairat, maka itu semuanya akan menjadi security system yang menjaga orang yang melaksanakannya dari adabul khamr. Nah, oleh sebab itu Imam Al Baihaqi di saat mengeluarkan hadis ini di kitabnya Al Iqtiqad membuat bar bar maja'a fi ta'ala min al am min adabil khabar. Imam Al-Baihaqi mengeluarkan hadis ini dan menyebutkan bahwa keutamaan melaksanakan ketaatan kepada Allah dari keutamaannya adalah menjadikan orang yang melaksanakan amal-amal soleh itu aman dari adabil qabr. Ini poin pendalilan kita. Kemudian dengan ini berarti kita selesai dari keutamaan yang ke-12. Maka sekarang kita masuk kepada keutamaan yang ke-13. Al-Fadilatu salah satu asrata. Keutamaan yang ke-13. Asyam yuharribul akhlaq. Bahwa perbuatan puasa maka dia itu yuhadibul akhlak menyaring akhlak maknanya amalan puasa ini akan menyebabkan orang yang berpuasa menyaring akhlaknya dari akhlak-akhlak yang buruk maka ya ibadah Allah seseorang yang ingin menjadi baik maka dia melaksanakan sebab-sebab dan dari penyebab seseorang mempunyai akhlak yang baik bisa jadi dulu dia gembong dari perampok yang banyak membunuh manusia dan mendolimi. Dan bisa jadi dia dulunya mempunyai akhlak yang buruk. Namun setelah dia bertobat, kemudian dia melaksanakan ketaatan-ketaatan dan melatih dirinya, maka dia bisa menjadi orang yang baik. Maka permasalahan hati yang tadinya hati itu sebelum kita beriltizam pelit, bakil, maka permasalahan kulit dan bakil bukan akhlak yang mulia. Bisa setelah itu menjadi orang yang penderma. Bisa orang yang pemurah. Dari mana? Kok bisa akhlak yang sebelum saya kenal dia menjadi seorang salafi, dia itu bakil dulunya. Kita dulu teman di college. Orang ini bakil. Kita pinjam 5 ribu aja bilang nggak punya. Sekarang dermawan dan rizkinya dilimpahkan membantu masjid, membantu pondok pesantren dan yang lainnya. Maka dari mana bisa berubah akhlaknya 180 derajat dari tahzibul akhlak, dari training akhlak sehingga akhlak yang buruk disaring tidak masuk kepada hatinya kecuali akhlak-akhlak yang baik saja. Maka nah, permasalahan sesi ataupun keutamaan yang ke-12 ini akhlaknya akan disaring. Kata makna siang Yuhadibul akhlak, alif lam yang masuk kepada siam adalah alif lam istibrakiyah di ilmi lugatil arabiyah, maka di sini bersifat umum. Baik puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Talatati Ayam, ayam milbir, dan puasa Daud, dan puasa sita Syawal, dan puasa Asyura, ini semuanya akan yuhadzibul akhlak akan menjadikan akhlak yang baik. Lalu apa makna yuhadzibul akhlak? Disebutkan oleh Al-Jauhari At-Tahdib Katangkib. Tahdib adalah penyaringan. Maka disebutkan hada rajulun muhadzab ay mutahharil akhlak. Di ya Arab misalnya seorang memuji bagaimana keadaan Syekh Fulan. Hada rojul muhadzab itu syekh muhadzab. Maknanya dia dia itu akhlaknya sangat mulia. Maka makna tahribul akhlak, yuhadibul akhlak maknanya menyaring akhlak yang buruk tidak masuk kepada hatinya, tetapi hatinya akan dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Maka makna di Rubatul Arabiyah ada rajulun muhadzab maknanya orang ini akhlaknya sangat mulia karena disaring kepada hatinya tidaklah masuk keburukan-keburukan akhlak. Tidak ada sifat bahil, tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat ujub, takabur, tidak ada sifat erogen, menganggap murid-muridnya ataupun yang selain dirinya like insect, bagaikan serangga yang ditiup saja dengan hina-hina. Tidak. Semuanya mempunyai akhlak yang baik. Karena apa? Karena berpuasa tadi maka ketahuilah ya Allah tahribul akhlak yuritu husnul khuluk. Pelatihan training dari akhlak dan penyaringan akhlak itu menyebabkan seseorang menjadi akhlaknya mulia. Dan permasalahan tahribul akhlak puasa itu menyebabkan penyaringan akhlak-akhlak yang baik yang hanya masuk kepada hatinya di training hatinya dari buruk menjadi baik itu juga dari nutkil Quran itu juga dalilnya ada di dalam ayat Quran seperti di dalam surat Al-Baqarah yang antara hafalnya Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka di dalam ayat ini wahai orang-orang yang beriman, agar kalian bertakwa kepada Allah dan melaksanakan puasa. Seperti orang-orang sebelum kalian melaksanakan puasa. Apa faedahnya di akhir disebutkan? La'allakum makna la la'alla ayat tarajja. Diharapkan. Ini makna yang pertama. La'allakum tatakun. Diharapkan dengan puasa kalian itu. Kalian menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tatakun. Dan di i'rab yang lainnya la'alla bimakna lam ta'lil, ta'liliyah. Sehingga maknanya disebabkan dengan puasa itu engkau menjadi orang yang bertakwa. Ini pun menjadi dalil. Apa makna bertakwa? Takwa disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim di Madari Salikin, Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa. Makna takwa adalah ta'mal bima amarallah wa kadalika Tujannib liman Allah an. Mana takwa adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah yang wajib dan sunnah. Menghidupkan sunnah. Di antaranya. Dan begitu pun takwa adalah menjauhi yang dilarang baik haram ataupun makruh ataupun kebidahan. Maka orang yang bertakwa, orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dan sunnah-sunnah dan menjauhkan kemaksiatan yang haram dan juga kemaksiatan yang bid'ah, maka dia itu menghidupkan sunnah dan mematikan kebidahan dan melaksanakan yang wajib dan menjauhi yang dilarang dan melaksanakan yang sunnah-sunnah mustahab, maka inilah orang yang bertakwa. Jadi takwa dikarenakan apa di ayat? La'allakum tatakun dikarenakan puasa. Maka di ayat pun pendalilannya semakna dengan hadis ini. Maka masalah di tahdibul akhlak, puasa itu akan menyebabkan training untuk akhlak. Bisa jadi sebelum banyak berpuasa dia akhlaknya buruk. Buruk sekali. Namun setelah dia iltizam dan banyak melaksanakan puasa, maka terkena training hatinya. Permasalahan training di sini, hatinya menjadi baik, itu Pertama dari segi syar'i tadi di Al-Qur'an la'allakum tataku. Dan juga di dalam hadis yang akan kita baca ini nanti dan juga dari segi akal. Maksudnya di saat kita dilatih hati kita untuk berpuasa, baik puasa yang wajib puasa Ramadan ataupun puasa sunnah seperti para saudara-saudara kita yang tulab di sini Senin Kamis melaksanakan puasa, maka dilatih yang mana di dalam hadis Qudsi mutafakun alaih dari Abi Hurairah yang sering dihafal oleh saudara-saudara kita. Berkata Rabbuna Jalla wa'ala, Illa sawma fa'inna huli yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli wa ana ajibih. Berkata Allah, orang yang melaksanakan amal-amal saleh itu dilipatkan mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Maknanya bisa lebih dari itu. Bisa satu juta kali lipat. satu miliar kali lipat. satu billion kali lipat. Itu urusannya di sisi Allah. Kenapa? Disebutkan oleh Allah. Karena di siang hari di mana orang makan dan minum, terutama yang puasa sunnah, Senin, Kamis, dan yang lainnya, orang merasa lapar. Dan orang merasa haus. Dan rindu kepada istrinya. Itu semuanya ditahan. Lapar haus dan syahwat kepada istrinya ditahan nanti setelah tenggelam matahari. Baru saya akan makan makanan dan minuman dan mengejawantahkan syahwatnya kepada istrinya. Maka ini dilaksanakan semuanya karena apa? Karena ada satpol PP, bukan? Karena ada polisi lewat, bukan? tapi karena Allah Jalla wa ala. Maka orang yang melaksanakan puasa di sini ikhlas fisabilillah, dia menahan hawa nafsunya untuk Allah. Maka di saat dia melatih dirinya, ini karena Allah. Eh, tidak ada yang melihat. Oh, haus kan sekarang membuat bata haus sudah dua semen habis. Tidak ada orang lihat. Lagian ini sunnah juga puasa Senin Kemis. Tidak ada orang lihat. Sudah berbuka saja. Lala. Aku ingin pahala nanti saja maghrib. Dia tahan itu semua. Maka ini mendisiplinkan hati. Untuk terus dalam ketaatan kepada Allah. Tidak ada orang yang lewat. Bahkan tidak ada CCTV di dapurnya. Di saat dia minum pun tidak diketahui oleh anaknya, istrinya. Maka dia tahan itu semua. Untuk apa? Untuk Allah disiplin ini. Sampai dia menunggu waktu maghrib Wallahi ini dari penyebab seseorang akhlaknya menjadi mulia. Maka kenapa kami di sini menginginkan para santri dan kami juga sengaja tidak dikasih makan Senin Kamis makan siang untuk kalian melatih puasa tujuannya untuk kalian. Pertama pahalanya besar di Allah dan yang kedua kalian hafal hadis Al-Qur'an belajar dengan kami tidak kemudian turun gunung menjadi dai yang erogen, menjadi dai yang tidak punya akhlak, tapi dengan banyak puasa di sini kalian kelak menjadi dai yang hafal Quran dan Sunnah penuh adab, penuh akhlak yang mulia. Dari mana? Di antaranya dari puasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa Sunnah yang ada pada kalian. Dan itu kesuksesan dari orang-orang terdahulu. Maka Abi Umamah di saat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudhilunil jannah. Asyam, fa la Kemudian datang yang kedua kali bertemu dengan Nabi, "Ya Rasulullah, berikanlah kepadaku amalan yang menyebabkan aku masuk surga." Asyam, banyaklah puasa karena dia tidak ada bandingannya. Maka puasa ini diwasiatkan kepada para sahabat dari Nabi kepada para sahabatnya yang minta keutamaan di dunia dan di hari akhirat dengan puasa. Maka keutamaan dari puasa di sini dia akan menempat dan mentraining hati menjadi baik. Dan hati kalau sudah menjadi baik, dia akan bermanfaat di dunia dan di hari akhirat. Husnul khuluq kebaikan akhlak yang merupakan dari trainingnya puasa itu mempunyai kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Awas. Husnul khuluq menjadi poin yang besar kebaikan bagi pemiliknya di dunia dan di hari akhirat. Di dunia apa? Dan di hari akhirah apa? Di dunia keutamaannya husnul khuluq min asbabir rif'ah wa tamkin. Menjadikan orang yang akhlaknya baik itu dia akhlaknya mulia akan dijayakan oleh Allah di muka bumi ini diberikan rizkinya luas dan hartanya halal dan dia akan menjadi jaya raya. Maka jika kita melihat orang yang akhlaknya baik, itu yang kebanyakan akan sukses. Bahkan dalam perkara dunia. Kami ingat dulu waktu di SMA 1, di saat menjelang UNPTN, ada orang dari kita yang kalau selesai dari bimbel, kemudian makan di tempat kami yuk. Setelah itu kita tahu dia masuk ITB dan sebagainya. Alhasil dari segi dunia saja. Orang-orang yang penderma, orang-orang yang pemurah itu dimudahkan oleh Allah urusannya. Apalagi permasalahan akhir. Maka mana pendalilannya? Pendalilannya telah datang di hadis Aisyah. Yang mana di hadis Aisyah ini disebutkan berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna human uqtiya hadahu min arif, fakar uqtiya hadahu min khairi dunya wal akhirah." Wasilatul arham wa husnul khuluq wa husnul jiwa ya'mirani diyar wa yazidan fil a'mal. Dikatakan oleh Nabi bahwa jika seseorang diberikan dari rib sikap lemah lembut dan sikap pemurah dan sikap husnul khuluq akhlak yang mulia maka ketahuilah dia di dunia Yuk yakmirah dia Allah akan memudahkan baginya mempunyai rumah-rumah. Maknanya dia dalam keadaan jaya raya. Tidak punya rumah, dibangunkan rumah satu. Punya rumah satu, dibangunkan rumah dua. Punya rumah dua, dibangunkan rumah tiga. Mau dibangunkan rumah empat, belum punya istri. Berarti nikah dulu, baru nanti dibuat <laughs> rumah yang keempat. Alhasil, seperti ini keadaan orang-orang yang husnul kulub, maka kata Nabi, amironi dia. Dimudahkan baginya dunia. Maknanya di sini pemisalan rumah itu misal saja. Kalau orang sudah punya istrinya satu dan tidak ada nambah, ngapain juga buat dua villa, dua rumah, tiga rumah. Alhasil ini misal bahwa dia akan dibangunkan rumah-rumahnya dengan mudah. Dan apa? Wa yazdad wa yazidan fil amar dan ditambah umurnya. Emang tambah umur keutamaan dijawab jika tambah umur semakin jatuh tersungkur takut kepada Allah maka tambah umur di sini banyak faidahnya di mana dia akan mendapatkan pahala yang besar tapi dengan syarat tadi semakin jatuh tersungkur karena takut kepada Allah dan melaksanakan amal-amal soleh itu yang baik bagaikan ilmu padi padi yang tadinya masih muda dia akan vertikal, sombong, erogan dan sebagainya. Setelah menua dan juga bulir-bulirnya penuh dan juga mulai menguning keemasan, sifat yang baik. Kalau tadi hijau rano menjadi kuning keemasan dan bulir-bulirnya penuh, apalagi berasol, maka dia akan semakin tunduk dari vertikal bahkan bisa kembali ke 90 derajat, 45 derajat bahkan menjadi nol derajat. Karena takut kepada Allah itu baik. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan derajat adalah yang mereka yang punya pejabat terutama di hari Arab memiliki bahwa seluruh amalan di baik tak menyebabkan mizan itu menjadi berat amalan-amalan di kan menjadi berat sebagai hadis yang datang di akidah pertama di kecuali husnul khuluq kecuali apa inilah di hari